khususnya adalah akhir-akhir ini dan di negeri kita sendiri terasa miris bagi kita ketika kita melihat sebagian dari saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelebihan dalam masalah intelektualitasnya, dalam masalah IQ-nya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terkenal karena ilmu yang mereka miliki. Namun sangat sayang manakala kepandaian intelektualitas yang mereka miliki dalam masalah ilmu keduniaan tidak dibarengi dengan ta'allum mereka tidak dibarengi dengan belajarnya mereka terhadap ilmu agama sehingga kita melihat kejadian-kejadian yang sangat aneh dan ternyata mereka kebanyakan pelakunya adalah saudara kita yaitu kaum muslimin entah yang di Jawa Barat, entah yang di Jawa Timur, entah yang di Sulawesi dan di daerah-daerah yang lainnya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, ada apa dengan pendidikan yang saat ini dilakukan oleh kita-kita khususnya adalah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Sehingga sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang mungkin kita akan menjadi jengkel melihat sebagian dari apa yang dilakukan oleh saudara kita tersebut. Kok bisa seorang profesor, doktor, lulusan terbaik di salah satu kampus di Amerika kok bisa melakukan perbuatan yang sebodoh itu? Nah, oleh karena itu sangat penting tentunya bagi kita untuk saling mengingatkan Mari kita mencoba untuk kembali kepada agama yang selama ini telah kita peluk agama Islam dan kemudian di dalam kita beragama pun marilah kita kembalikan kepada sumber-sumber yang memang telah ditentukan di dalam agama ini sehingga kita berharap tidak akan muncul lagi perbuatan-perbuatan yang aneh yang celeneh yang itu sungguh sangat menyakitkan bagi sebagian kita kaum muslimin. Nah pada kesempatan kali ini menggantikan beliau al sat Abdul Wadud yang beliau sedang bertugas ke Solo Maka insya Allah akan kita sampaikan mengenai Al-Adab Al-Quran Ya adab-adab terkait dengan Al-Quranul Karim meskipun yang akan kita baca tentulah tidak bisa semuanya. Akan kita mulai dengan poin yang pertama yaitu al khirsu ala ta'allumihi. Hendaklah kita bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Ya bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Dan untuk mempelajari Al-Quran tidak ada kata-kata pensiun. Mungkin di antara kita sudah ada yang berumur lansia. Wah, saya sudah lansia. Kayaknya tidak mungkinlah saya belajar lagi tentang Al-Quran. Membaca pun belum bisa. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala salah seorang imam kali berdunia. Suatu ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai imam, Anda ini seorang imam. Tapi senantiasa Anda terus belajar. Sampai kapan Anda hendak belajar?" Maka beliau mengatakan yang namanya at-ta'allum, belajar itu minal mihbarah ilal maqbarah. Selama kita sudah bisa memegang mihbaroh yaitu tinta, maka kita mulai belajar. Ya sampai makbaroh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Itu akhir dari kita untuk belajar. Maka tidak ada alasan bagi kita apalagi Anda-anda yang masih muda yang masih mahasiswa. Kemampuan Anda sedang ada di puncaknya. IQ-nya, tenaganya, dan juga kesempatannya. Sangat sayang kalau kemudian Anda-Anda menghabiskan waktunya hanya untuk belajar di perkuliahannya. Rasulullah SAW mengingatkan kita ni'matani maghbunun fihima kasirun nannas ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lalai daripadanya apa itu itu as-sihhatu wal faraghu kesehatan dan waktu yang luang ya kesehatan dan waktu yang luang Nah sepertinya dua nikmat ini dimiliki oleh rata-rata para pemuda Antum-antum yang sedang kuliah di mana kesehatan jelas akan lebih sehat ketimbang yang sudah tua yang sudah banyak ulurnya sakit ini, sakit itu kolesterol mulai numpuk kemudian hipertensi pun juga sudah mulai boyok pun mulai gampang pegel berbeda dengan antum dan alhamdulillah ya di Yogyakarta ini wabil khusus di sekitar UGM meskipun kampusnya adalah kampus yang umum namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana dan prasarana bagi kita untuk bisa belajar Al-Qur'an. Kita melihat ada kampus tahwid misalnya. Kemudian bahkan ada uh, rumah tahwid misalnya. Alhamdulillah. Ini satu di antara momentum yang bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kemudian Anda yang para mahasiswa lulus dari kampus UGM namun mohon maaf baca Al-Qur'an pun tidak bisa. Aib. Sungguh aib seorang yang pandai ilmu agama namun Mohon maaf sungguh sangat aib orang yang pandai ilmu umum namun ilmu agamanya nol. Jadi manfaatkanlah sebagian waktunya ya untuk kemudian belajar. Maka bersemangatlah untuk mempelajari Al-Qur'an apapun tingkatannya. Ketika kita sangat menginginkan menjadi orang yang terbaik belajar dan kemudian mengajarkannya. Namun pesan yang sangat kita uh, tekankan kepada diri kita semuanya tatkala kita belajar Al-Qur'an kita semuanya harus ikhlas ya harus ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya dengan salah satu hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fa ma amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhitu qala kadabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un faqad qila summa umira bihi fa khusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya binar. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan di adili di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah seseorang yang mati di medan perang. Ya, seorang yang mati di medan perang. Kemudian dia akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada dirinya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Mungkin kenikmatan berupa badan yang sehat, kenikmatan berupa kepiawaian, kepandaian di dalam mengolah senjata, memanfaatkan senjata, mengoperasikan senjata. Maka kemudian dia pun mengakui, "Iya, ya Allah, itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang kuberikan kepada aku. Kemudian Allah bertanya, "Untuk apa kepandaian? Untuk apa kenikmatan yang aku berikan kepada dirimu?" Maka orang tadi mengatakan, "Sungguhnya aku berperang di jalanmu, ya Allah, sehingga aku pun mati." Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dusta engkau akan tapi engkau sesungguhnya berperang supaya disebut sebagai seorang yang pemberani. Kemudian itu pun telah kau dapatkan sehingga aku pun terkenal menjadi seorang yang disebut-sebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Kemudian para malaikat pun diperintahkan agar menyeret orang tadi dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan kemudian yang kedua, ada seorang yang dirinya senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini pun dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun memperlihatkan kepada dirinya tentang berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dirinya hafalan yang bagus, bacaan Al-Quran yang juga Masya Allah indah, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya, untuk apakah kenikmatan yang aku berikan kepada dirimu? Kau gunakan untuk apa? Maka orang tadi mengatakan, aku belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan membacanya hanya untuk dirimu, wahai Allah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kadzabta, dusta engkau." Akan tapi engkau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an supaya disebut sebagai seorang alim. Supaya disebut sebagai seorang ustaz misalnya kalau di tempat kita. Demikian juga engkau membaca Al-Qur'an dengan indahnya, dengan merdunya supaya apa? Disebut sebagai seorang qori. Ya, qori nasional kah? Internasional kah? dan yang lainnya. Fakot kila dan itu telah kau dapatkan. Anda telah disebut sebagai seorang kori, sebagai seorang alim. Kemudian para malaikat pun dipanggil agar menyeret orang tadi di atas mukanya, itu mukanya yang di bawah diseret dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seorang yang dermawan. Dia Allah berikan harta benda yang banyak, dihabiskan dan kemudian dia mengatakan ini semua aku lakukan untukmu. Namun Allah bantah salah, dusta engkau. Semuanya engkau berderma dalam rangka supaya disebut sebagai seorang dermawan dan itu pun telah engkau dapatkan. Maka yang pertama tatkala kita belajar Al-Qur'an berwasiatlah kita kepada diri kita sendiri agar ikhlas di, di dalam mempelajarinya dan kita senantiasa terus ingatkan kepada diri kita kita belajarnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla bukan karena motif-motif keduniaan. Bukan supaya disebut sebagai seorang ini dan seorang yang demikian. Kemudian kenapakah ya, kenapakah kita mesti mempelajari Al-Qur'an? Allah Azza wa Jalla telah perintahkan kepada kita semuanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Carilah ilmu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bahasanya untuk mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla dan kita dilarang untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini di, bahkan dianggap lebih bahaya, lebih parah, lebih besar dosanya ketimbang seorang yang melakukan dosa-dosa kemaksiatan yang lainnya. Iftira 'ala Allah, berdusta atas nama Allah itu dosanya sangat besar. Dan satu cara di antara kita untuk mengetahui, mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla adalah kita dengan cara mempelajari kitabnya. Dengan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Selain juga kita mempelajari tentang nabinya, tentang agamanya. Kita melihat beberapa penjelasan Allah Azza wa Jalla tentang Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman di dalam surat ad dukhan ayat yang ke-3. ataupun sebelumnya surat Al-Hijr ayat yang ke-9 ya. Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Al-dzikr maksudnya adalah Al-Qur'an. Dan kami pula yang akan menjaganya sampai datangnya hari kiamat nanti sampai dengan ilmu itu dicabut daripada dari manusia maka akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an disebut sebagai al-dzikr sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau menyatakan bahasanya zikir ya secara global Zikir secara mutlak yang paling utama adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena semuanya Al-Quran adalah kalamullah Adalah kalamullah Maka berdikir yang paling utama secara mutlak adalah membaca Al-Quran Adapun dikir yang muqayyad Maka tentunya ini disesuaikan dengan dalil-dalil yang lain Dikir setelah sholat yang kita baca adalah tentunya Apa yang dicontohkan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah kepada kita ya tentang dikir-dikir setelah sholat dikir sebelum tidur sebelum makan, sudah makan ketika tidak masuk ke WC, keluar dari WC maka tentunya dikir-dikir yang muqayyad ini kita kembalikan kepada contoh dan petunjuk Rasulullah SAW namun secara mutlak ya, antum yang tidak terkait dengan situasi dan kondisi tertentu dikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran maka ini memberikan uh, peringatan kepada kita, petunjuk kepada kita agar kita hendaknya senantiasa memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sebagai jalan yang paling lurus. Dalam surat eh, Al-Isra ayat yang ke-9, ya tadi Al-Hijr ke-9 ini ya, Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lati hi aqwam wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as anna lahum ajran kabira. Bahwa Al-Qur'an ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus dan kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa melakukan amal soleh maka baginya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada cara yang lain. Tidak ada jalan yang lain untuk kita membimbing masyarakat kita agar berjalan di atas jalan yang lurus agar senantiasa kita ingatkan kita dan masyarakat kita kepada Al-Qur'anul Karim. Semakin menjauhkan diri kita dari Al-Qur'an maka akan semakin tersesat. Semakin jauh kita dengan Al-Qur'an maka akan semakin tersesat dari jalan yang lurus. Ini konsekuensi dari firman Allah Azza wa Jalla. Tatkala Al-Qur'an ini menunjukkan seorang kepada jalan yang lurus, maka menjauh dari Al-Qur'an maka berarti mendekati kesesatan. Ini pasti. Oleh karenanya padipuan yang disebut-sebut sebagai padipuannya para santri ternyata dirinya pemimpinnya baca Al-Qur'an saja tidak bisa, wajar tersesat. Maka semakin jauh dari Al-Quran maka pasti akan semakin tersesat dalam seluruh sisi kehidupan kita. Dalam kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, dengan masyarakat kita, dimulai dari masyarakat yang terkecil keluarga sampai yang paling besar. Maka kita hendaknya senantiasa mengembalikan kepada Al-Qur'anul Karim sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sebagai petunjuk bagi manusia. Dan sebagian ayat Al-Quran ini menjadi mufassirah, menjadi penjelas dari ayat-ayat yang lainnya. Maka kita kenal dalam kaidah ilmu usul fikih itu ada dalil-dalil yang sifatnya am baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Ya kalau Al-Qur'an ada ayat-ayat yang am, yang umum, maka mukhasisnya penghusnya dari ayat itu sendiri. Ada yang mujmal, dan kemudian mubayyannya dari Al-Qur'an. Ada yang mutlak, muqayyadnya juga dari Al-Qur'an. Kemudian ada yang masih uh, terlalu umum, belum jelas, kemudian ditafsirkan oleh ayat yang lain. Maka Al-Qur'an sebagai petunjuk dan kemudian sebagai penjelas dari petunjuk itu sendiri. Ya, sebagiannya ada yang menjadi penjelas, mufassirah, sebagai mukhasis sebagai muqayyad dari ayat-ayat yang lainnya. Lebih-lebih lagi kita yang semua kita insya Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengingatkan kita dalam awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabula raiba muttaqin. Maka Alkitab ini, Al-Quran ini adalah sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka mutlak bagi kita kaum muslimin yang kita menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Lebih-lebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang banyak seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-92. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu barakun musaddiqal ladzi baina yadayh." Kitab ini, kitab Al-Qur'an ini aku turunkan kepada Rasulullah sebagai kitab yang mubarak, kitab yang penuh berkah kitab yang penuh dengan kebaikan, kitab yang membenarkan. Bahasanya sebelumnya memang telah ada kitab-kitab yang lain. Ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan yang lainnya. Maka Al-Qur'an membenarkan. Yang pertama membenarkan memang ada kitab-kitab samawi sebelumnya dan membenarkan dalam konteks maka e, kalau ada ayat-ayat dahulu di dalam kitab-kitab yang dahulu yang salah maka al quran lah yang menjadi parameternya membenarkan kandungan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dalam surat Al-An'am ayat ke-155 Allah pun berfirman wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun dan ini adalah kitab yang aku turunkan kepada Rasulullah yang penuh berkah. Oleh karena itu fattabi'uhu. Ikutilah Al-Qur'an. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya. Dengan menggunakan Al-Qur'an tersebut sebagai landasannya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-50 Allah pun berfirman Wa hadha dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu mungkirun Dan ini adalah peringatan yang penuh berkah yang aku turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apakah kalian hendak mengingkarinya? Demikian juga di dalam surat Sad ayat ke-29. Kita pun anzalnahu ilaika mubarakun baru ayatih. Ini adalah kitab yang aku turunkan kepada wahai Muhammad, kitab yang penuh berkah ya agar mereka manusia itu mau mentadaburi ayat-ayatnya. Dan kemudian di dalam surat Ad-Dukhan ayat ke keempat eh, ketiga Allah berfirman Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungdirin. Sungguhnya Al-Qur'an ini aku turunkan di malam yang penuh berkah, yaitu kitab yang penuh berkah diturunkan di malam yang penuh berkah yaitu e, ditafsirkan dengan ayat yang lain itu surat Al-Qadar maksudnya adalah diturunkan pada malam qadar. Dan sungguhnya kami senantiasa memberikan peringatan kepada kalian. Ya, ini alasan yang sangat kuat di samping banyak alasan yang lain. Ayat-ayat yang lain yang beritahukan kepada kita tentang peran Al-Quran, keutamaan Al-Quran, sehingga kita pun perlu untuk mempelajarinya. Nah, tatkala kita senantiasa berada di dalam majelis yang di sana itu isinya adalah mempelajari akan Al-Quran maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memberikan kepada kita insyaAllah ta'ala rasa ketentraman, rasa ketenangan sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as sakinah wa ghashyatuhum ar rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu man indah rawahu muslim Tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yaitu di masjid-masjid yang mereka membacakan Al-Qur'an, membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian mereka pun mempelajarinya sesama mereka. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ke tengah-tengah mereka as-sakinah. Ketenangan, ketentraman. Wa ghasyathumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. kasih sayang yang Allah turunkan di bumi ini hanya satu persennya, hanya satu persen. Itu pun kalau kita senantiasa belajar Al-Quran akan mendapatkan yang satu persen sebelum mendapatkan yang 99 persen di surga Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah. Dan kemudian wahabatumul malaikah Para malaikat pun akan senantiasa menaungi mereka Dan malaikat menaungi orang-orang yang mencari ilmu Orang-orang yang belajar Al-Quran bukan hanya sekedar nongkrong tanpa manfaat. Mereka akan senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, jangankan malaikat. Sampai pun rerumputan dan ikan yang ada di lautan pun akan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Apalagi kemudian malaikat, makhluk yang paling mulia. Makhluk yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla makhluk yang tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla maka mereka menaungi para talibul ilmi orang-orang yang mencari ilmu ya dengan memohonkan ampunan kepada Allah dan memohonkan rahmatnya maka kalau satu majlis itu betul-betul mempelajari Al-Quran saya yakin majlisnya pasti penuh dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wadakarohumullah fiman indah dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut namanya. Menyebut-nyebut orang-orang yang berada di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Insyaallah nama-nama kita meskipun barangkali kita tidaklah menjadi orang yang terkenal. Bahkan mungkin skup RT pun tidak terkenal. Namun kalau kemudian kita rajin mencari ilmu agama, insyaallah taala kita akan terkenal di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala al-muqarrabun yang didekatkan dengan Allah itu di hadapan para malaikat. Demikian yang kita sampaikan sebagai pengganti dari Al-Ustaz Habibi Abdul Wadud yaitu poin pertama yaitu al-khirsu fit ta'alumil Quran yaitu bersemangat di dalam mempelajari Al-Qur'an mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi karena saya lah tentunya yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat.